Ya, bagaimana bimbingan Islam di dalam membina keluarga. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas bersama bahwa agama kita agama Islam menuntunkan kepada kita untuk membina sebuah keluarga, membentuk rumah tangga. Karena di dalam pembinaan atau di dalam keluarga dan rumah tangga itu terdapat manfaat yang besar di dalam kehidupan manusia. Manfaatipun kadah sangat manfaat dari sisi agama ya manfaat dari sisi agama bahwa keluarga itu akan bisa memberikan kesempatan seseorang memperoleh pahala yang banyak dari memberikan nafkah kepada istri, mendidik anak-anak, semuanya bernilai pahala kemudian manfaat dari sisi sosial juga bahwa keluarga itu akan menciptakan akhlak yang mulia, keamanan, kehidupan yang tentram dan akan menghalangi berbagai maksiat di dalam sebuah masyarakat dan manfaat-manfaat yang lain. Ya. Kemudian pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah engkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas bagaimana kiat-kiat cara-cara agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang dan bahagia. Ya, yang pertama adalah dasar iman dan amal solih ketakwaan kepada Allah segala sesuatu jika didasari dengan iman segala sesuatu jika didasari dengan ketakwaan dan niat yang baik maka insya Allah semuanya akan baik ya demikian pula pada saat kita akan membentuk sebuah keluarga rumah tangga ini niatannya harus baik dasarnya harus benar didasari iman dan takwa amal solih kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun yang artinya man amila solihan Barang siapa yang beramal soleh Sinten mawon tiang engkang purun ngamalaken purun ngelampai amal soleh Amal soleh niku Amalan engkang ikhlas Amalan ingkang didasari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Niki amal soleh min dzakarin au unta baik dari kalangan laki-laki kalangan wanita ya baik laki-laki ataupun wanita wa huwa mu'minun dalam keadaan beriman hatinya beriman mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala falanuh yiyannahu hayatan thayyibah maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia. Ya, ini syahidnya atau intinya bahwa kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia semuanya bisa diperoleh dengan iman dan amal soleh termasuk di dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan di dalam rumah tangga berkeluarga. Ya. Suami dan istri saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, semua komponen, ya, semua yang membentuk anggota keluarga itu berusaha semuanya di dalam kebaikan, di dalam keimanan pada Allah. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, rumahnya, ya semuanya komponen-komponen ini harus mencerminkan iman dan amal soleh tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ya, yang artinya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya, jagalah Allah. Kita berusaha menjaga Allah. Menjaga Allah niku maksudipun napa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Menjaga Allah, jagi Allah niku maksudipun jagi syariat-syariat Allah jagi dawuh-dawuhipun Allah kula panjenengan sami berusaha melaksanakan perintah Allah dikerjakan larangan Allah awisanipun Allah dijauhi niki artosipun ihfadillah menjaga Allah niku menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah maka Allah akan yahfadka Allah akan menjaga kita Allah badin jaga kula panjenengan sami menjaga keluarga kita dalam kebaikan dalam ketenangan di dalam kebahagiaan ya akan menjaga kita kesehatan kita rezeki kita keluarga kita dan segalanya Allah akan jaga dengan syarat wau kita kula panjenengan sami purun jagi syariat Allah. Ya. Ini semuanya berusaha suami, istri, anak-anak <clears throat> ya saling tolong menolong, saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Juga di dalam hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu wa shallat Semoga Allah merahmati laki-laki ya bapak sebagai kepala rumah tangga suami bangun sholat malam ya, melaksanakan kebaikan kemudian membangunkan istrinya tolong menolong ya saling membantu demikian pula sebaliknya istrinya bangun sholat melaksanakan kebaikan kemudian membangunkan suaminya ya itu tujuan ya, tujuan rumah tangga wau adalah dalam rangka ta'awun, saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau sendiri mungkin malas atau belum bisa, tapi kalau ada pasangan hidup kita maka akan lebih mudah dan akan lebih ringan. Ya, kemudian juga anak-anak anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut berusaha dididik dan diarahkan di dalam ketaatan, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh sing penting yang penting bapaknya ibunya sholat tetapi anak-anaknya dibiarkan tidak diurus juga tidak benar. Anak-anak harus diarahkan sejak dini, sejak kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ngemutakan, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in abna'us sab'as sinin perhatikan perintahkan ya, diperintah anak-anak kalian untuk sholat pada saat berumur tujuh tahun. Ya, berarti kalau sudah tujuh tahun sekitar kelas satu SD ya itu niki tiang sepuh bapak dan ibu wajib niki wajib amargi enten perintahipun wajib anaknya itu diperintah pada saat azan subuh, azan duhur <clears throat> diperintah salat le, salat nduk. Niki kewajiban dumateng tiang sepuh nggih. Menawi putra putrinipun anak-anak wau tesih umur pitung tahun niku boten wajib salat. anak ipun umur pitung tahun wau dereng wajib salat amargi dereng balik belum balik yang wajib niku tiang sepuhipun perintah dumateng ibu. niki kedah dipahami kewajiban ini kewajiban nopo perintah rasul niki dumateng tiang sepuh tiang sepuh wajib perintah wajib ngandani anake menawi salat. Ya menawi pun waktu salat kedah dielingke. Le salat nduk salat. Menawi mboten purun, mboten apa-apa, mboten dosa. Anak ini wau menawi pitung tahun. mboten purun salat niku mboten dosa. Mboten apa-apa. Sing penting dielingke mawon. Sing penting diperintah. <clears throat> Iya. Sing penting mung perintah. Menawi tiang sepuh kok mboten perintah sing dosa tiang sepuhipun. Duwe anak pitung tahun, tiang sepuhipun mboten perintah. Anakipun salat, tiang sepuhipun dosa. Anake mboten salat, mboten dosa. Nggih, amargi anake dereng balik. Perintah ini kepada orang tua muru auladakum bis salat perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat niki sebagai latihan ya latihan supados menawi sampun ageng mengke gampil bisa mudah untuk melaksanakan sholat nggih saat niki kathah nggih bapak-bapak ibu-ibu sekarang pada saat ini banyak mungkin anak-anak yang nakal, anak-anak yang banyak melakukan pelanggaran penyimpangan. Ya. Kalau diteliti, ya, menawi diteliti atau diintrospeksi kesalahan wau dari orang tua. Ya, kata-kata kathahipun nggih. Ya, kadah pun penyebab anak niku kok sampai menyimpang melakukan dosa-dosa misalnya itu karena tiang sepuhipun mboten ngarahke mboten didik sejak kecil ya wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan dumateng tiang sepuh, pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat, buatan purun sholat, menawi sampun umur 10 tahun. Ini langkung tegas, lebih tegas. Amargi 10 tahun itu ajeng balik sudah menjelang balik niki ketah radi keras tegas walaupun pukulan niki kasih sayang boten pareng memukul dengan keras sampai memar atau sampai sakit tidak boleh tapi pukulan yang kasih sayang pendidikan ya yeah dalam rangka untuk menjaga sholat amargi sholat niku dasar ya dasar dan tiang agama maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nekanakan ngemutakan tiang sepuh kedah begitu memperhatikan perkara sholat ini ki anak-anak kemudian yang ketiga rumah pun niki nggih kedah sae. Ya. Bapak ipun sae, ibu ipun sae, putra putrinipun sae, pun nggih kedah sae. Harus dibuat suasana rumah niku suasana kebaikan. Ya, di dalam Al-Qur'an niki kesupen nggih surat nopo ning niki di dalam Al-Qur'an mangke saged dicari di rumah Allah Subhanahu wa taala berfirman waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin ya jadikanlah rumah-rumah kalian itu kiblat Niki perintah Allah. Jadikanlah griya-griya kula panjenengan sami niku kiblat. Kiblat niku maksudipun panggenan kagem salat. Ya, wa aqimus salat, dirikanlah solat di rumah-rumah kalian. Ya, artosipun ampun ngantos rumah griya kula panjenengan sami niku mboten nate diagem solat Bapak-bapak niki nggih dan masjid sholat jamaah niki menawi sholat wajib sholat sholat sunnah niku langkung saya ini pun ten griya ten dalam afdolus sholati ala rajuli fi buyutihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken salat sing paling afdol sholat sing paling sae niku dikerjakan ten ngomah illal faridoh kejawi solat wajib nggih salat sing paling sae niku dilampahi dilaksanakan ten griya kejawi salat sing wajib salat subuh zuhur asar maghrib isya niki ten masjid menawi bapak-bapak selain itu selain lima salat niki langkung sae pun ten griya salat duha nggih pun tindak kantor pun tindak peken pun bekerja nggih salat duha empat rakaat ya jam misalnya jam 6 itu mandi nggih siap-siap menawi bapak-bapak pegawai ajeng ten kantor mandi ibu-ibu ajeng ten peken siram rin, bar siram salat duha nggih, jam 6 tengah pitu angsal. Salat duha sekawan rakaat. Mengke angsal jam 10 nggih angsal salat duha ten griya. Dijadikan kiblat rumah itu tempat ibadah. Salat malam, salat tahajud. Ya. Dijadikan sebagai kiblat. Ya, jangan sampai seperti kuburan. Rasulullah mengingatkan jangan sampai rumah kalian itu seperti kuburan, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dibacakan Al-Quran. nih maos Al-Quran bapak ibu, ibu ibun, putra putri pun saisoi menawi boten sakit, sa'jus, nih sa sak surat rong surat sak sakit sagedipun nih enten wedal <clears throat> bar salat subuh napa bar ngisa saderengipun tilem nggih maos Al-Qur'an di rumah agar rumah kita itu menjadi tempat yang tenang boten kathah setanipun nggih setanipun do melayu menawi dibacakan Al-Qur'an dibacakan surat Al-Baqarah zikir ajeng melebet ngriya nutup pintu bismillah zikir ajeng dahar bismillah melebet kamar mandi doa niki rumah kita akan tenang dan akan jauh dari syaitan-syaitan ya jadikan rumah sebagai tempat ibadah di setel pengajian pengajian kata ten HP enten pengajian kaset pengajian nggih kathah, CD pengajian nggih kathah. ya ampun rumah hanya sebagai tempat untuk musik atau untuk hal-hal yang lain. Ya. Jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Buat perpustakaan, buku-buku, membaca, ya. Ini agar rumah tangga kita juga bisa tenang dan baik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pengaruh dosa, ya. Wau agar rumah tangga kula panjenengan sami bahagia, tenang, harus beriman, beramal soleh. seorang Kosok pun menawi rumah tangga itu dipenuhi dengan dosa, ayahnya berbuat dosa, ibunya berbuat dosa, anak-anaknya juga berbuat dosa, rumahnya tempat untuk melakukan dosa, maka ya rumah tangga itu akan sempit. Akan rumah tangga itu tidak akan bahagia. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan wonten ing surat Toha. Di dalam surat Toha ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma ya yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka maka sesungguhnya dia akan merasakan mendapatkan kehidupan yang sempit ya di dunia hidupnya sempit ya penuh dengan kesulitan penuh dengan uh, eh, ketidak ketenangan ini disebabkan a'rodo berpaling dari peringatanku tadi banyak berbuat maksiat dosa ini akibatnya membuat rumah tangga seperti itu pada kehidupan dunia. suruhu yau yaumal kiamati a'ma. Di dunia sempit dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya. Karena di dunia dia buta dari melihat kebesaran Allah, dia buta dari menerima ayat-ayat Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, maka nanti di akhirat Allah akan membutakan matanya. Walaupun di dunia dia bisa melihat, tapi hatinya buta. Maka di akhirat buta matanya dan hatinya. Ya, kemudian juga berkata seorang salaf soleh Sufyan ibnu Uyainah ya namanya Sufyan bin Uyainah berkata Sesungguhnya aku pernah berbuat maksiat kepada Allah. Maka aku lihat pengaruh kemaksiatanku pada perilaku kendaraanku dan istriku. Ya, jadi dosa niku punya pengaruh nggih. Menawi tiang niku me, berbuat dosa, ngelampai dosa niku mempunyai pengaruh, pengaruh terhadap dirinya, anak-anaknya, istrinya, bahkan kendaraannya. Kendaraan itu nek zaman riyin nggih untane napa ini, nek zaman saat ini, mobile mogok macet misalnya. ini ku, kalau mau diteliti soal-soal sok niku pengaruh dosa dari seseorang. Ya, niki berkata salafus soleh ngoten niku. Menawi kita renungkan ternyata benar. Ya. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki, seorang suami berbuat dosa. Kemudian sampai di rumah mendapatkan istrinya tidak taat, istrinya marah-marah, istrinya ya berbuat yang tidak baik. Ya ini kalau mau diteliti sebenarnya karena dosa suaminya. Ya, jadi jangan langsung marah istri saya tidak taat. Ya, kalau kita mau introspeksi sebenarnya diri kita yang berbuat dosa yang menyebabkan Allah menghukum kita dengan perilaku istri kita yang seperti itu. Ya, anak-anak ya, anak -anak kita seperti itu juga karena pengaruh. Kita yang pertama jadi kalau ada sesuatu jangan menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi diri kita dulu. Kita perbaiki diri kita baru kita nasihati istri kita, anak-anak kita kita perbaiki. Tapi yang pertama kita harus perbaiki diri kita. Banyak istighfar, banyak bertaubat. Ya. Termasuk tadi ya, <clears throat> termasuk kendaraan Ya, kadang-kadang mobil kita, motor kita macet. Tiba-tiba tidak ada apa-apa kok macet padahal ya sudah diservis, sudah dirawat misalnya. Ya. Kadang pengaruh dari dosa yang kita lakukan. Ya, maka ya Bapak-bapak, Ibu-ibu tadi bahwa dosa itu punya pengaruh yang besar, yang berat termasuk di dalam rumah tangga kita maka dalam rangka menjaga kebaikan rumah tangga dan keluarga kita maka semuanya harus menjauhi dosa dan berusaha beriman beramal soleh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dasar yang pertama atau cara yang pertama agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, baik sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, sebelum kita akhiri Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan silahkan. Sholat duha, ya sholat duha itu dua rakaat salam. Ya, sholat duha itu dua rakaat salam, minimal dua rakaat. Boleh angsal sekawan rakaat sekawan rakaat niku maksudipun dua rakaat salam tambah dua rakaat salam boleh angsal seperti itu tata caranya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih Salatul laili mathna mathna Salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam ada tambahan wa salatun nahar dan juga salat siang hari juga mathna mathna dua rakaat salam dua rakaat salam ya ya jadi angsal ya boleh dua rakaat salam mungkin tambah dua rakaat empat rakaat kemudian ada yang berpendapat jumhur ulama berpendapat 12 rakaat maksimal paling kata 12 rakaat ya ada berpendapat seperti itu tetapi yang lebih kuat eh, tidak ya tidak tidak ada pembatasan boleh lebih dari 12 misalnya pun ajeng langkung kata Mboten napa-napa yang penting rong rakaat salam, rong rakaat salam. Bisa dipahami, Pak nggih? Bisa Pak eh, paham nggih, Pak nggih? Jam 7 duha, nanti jam 9 lagi duha ya. Boleh, boleh, boleh. Tidak apa-apa, tidak harus boten kedah nyambung tidak boleh dipisah mengke selone jam itu, mengke bar niku nyambut damel selole jam songo sholat duha meleh boleh yang penting masih waktu waktunya masih di dalam waktu sholat duha ya wallahu taala alam <clears throat> baik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi